Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Sabtu 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari yang mana ini merupakan pertemuan ke-31. <clears throat> pertemuan kita sekarang ini melengkapi dan menyempurnakan pembahasan sebelumnya yaitu kita masih melanjutkan bab it'amut ta'am minal Islam bab bahwa memberikan makanan itu termasuk bagian daripada Islam, yakni termasuk bagian daripada iman. <clears throat> Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang uh, hadis ini, kenapa Nabi alaihi salatu ketika ditanya Islam manakah yang terbaik? Maka Nabi menjawab, "Tud'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif." Islam mana yang terbaik? Maka Nabi menjawab, engkau memberi makan dan engkau menyampaikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Ya, ini sudah kita jelaskan apa korelasi hadis ini dengan hadis sebelumnya di mana Nabi alaihi wasallam di hadis sebelumnya juga ditanya dengan pertanyaan yang mirip atau sama atau semakna dengan pertanyaan ini. Ya. Namun Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda. Maka kita sudah jelaskan apa makna pertanyaan di hadis pertama, hadis sebelumnya, dan apa makna pertanyaan di hadis yang ini. Kemudian, kenapa jawabannya berbeda? Dan sebenarnya pada dua jawaban berbeda ini terdapat korelasi, yaitu dari sisi uh, eh, tut'imut ta'am itu adalah uh, serasi dengan selamatnya kaum muslimin dari gangguan tangan ya dari gangguan tangan wa salam dan engkau mengucapkan salam ini serasi dengan selamatnya kaum muslimin dari gangguan lisan ayol ikhwah rahimani warahmukumullah <clears throat> dan telah kita sampaikan pula pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi alaihissalatu wassalam itu sangat menghasung ya memberi makan amaliyah amaliyah saling memberi makan dan juga mengucapkan salam salah satunya adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Salam ya di, ketika di awal hijrah ketika awal beliau tiba ketika Nabi alaihissalatu wassalam tiba awal tiba di Madinah beliau berpesan mengajak kaum muslimin dengan sabda beliau ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasal wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam wahai umat manusia tebarkanlah salam ucapkan salam dengan sebar semuanya saling mengucapkan salam tebarkanlah salam dan berikanlah makan ya memberikan makan kepada saudaramu dan sambunglah silaturahmi dan sholatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan keselamatan, dengan salam. Ayol ikhwa rahimani warahmatullah. Melengkapi pembahasan yang lalu tersebut. <clears throat> Di sini Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tut tud'imut ta'am. Ya. Tud'imut ta'am. Disebutkan kata memberi makan. Masuk di dalamnya adalah menjamu tamu. Abdiyafa masuk dalam memberi pengertian abdiyafa masuk dalam pengertian memberi makan. Nah, kemudian di situ wataqra'us salam. Taqra'us salam yakni dengan lafat bacakanlah salam artinya ucapkanlah salam ucapkanlah salam nah kemudian wa ala man arafta wa man lam ta'rif ucapkanlah salam ini kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal yakni janganlah maknanya adalah janganlah kamu mengkhususkan ucapan salam itu karena takabur atau karena dibuat-buat ya. Namun jangan kamu khususkan pada pihak yang satu tanpa yang lain, tapi tebarkanlah salam kepada siapapun, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ini sebagai bentuk takzim, pengagungan terhadap syiar Islam. Ya. Sebagai pengagungan terhadap syiar Islam, sehingga kamu ketika mengucapkan salam itu jangan pilih-pilih, tapi niatkanlah ketika kamu menebar salam itu dalam rangka ta'ziman li syairil Islam mengagungkan syiar-syiar Islam wa mura'atan li ukhuwatil muslim dan dalam rangka menunaikan ukhuwah muslim sesama muslim ini niatanmu Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarahnya dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari beliau katakan wa ma'na taqra'us salam tusallim makna dan bacakanlah salam yakni maknanya adalah engkau memberi salam. Wa makna alaman arafta wa man lam ta'rif ay la takhtassu bihil ma'arif. Makna ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal yakni janganlah kamu mengkhususkan salam itu pada orang-orang yang kamu kenal saja kama yaf'aluhu ba'dun nas sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang takaburan wa tahawunan karena dia sombong dan meremehkan orang lain. Ya sehingga dia melakukan perbuatan itu. Tidaklah memberi salam kecuali kepada yang dia kenal saja. Kenapa? Karena pada dirinya ada sikap takabur. Karena ada pada diri, karena pada dirinya ada sikap tahawun meremehkan orang lain. Wa yatadammanu hadza alla yakuna bainaka wa baina ahadin mu'adatun wa nahuha. Dan ini mengandung terkandung dalam hal ini adalah agar jangan ada antara kamu dengan seorang pun permusuhan. Mimma yamtani fil ada ala salam alaihi babihi Yang secara keumuman men menyebabkan kamu terhalang tidak mau mengucapkan salam pada orang yang kamu musuhi tersebut. Nah, sehingga jangan ada jangan ada permusuhan itu. Barakallahu fikum. Sehingga ya ikhwah rahimani warahmukumullah ini merupakan bagian dari syiar agama yang sangat penting. Bahkan Nabi katakan di sini termasuk apa? Islam. Kok tahu bagian dari Islam yang berarti bagian daripada iman? Nabi menjawab ini ketika ditanya tentang Islam yang terbaik. Apa itu Islam yang terbaik ya Rasul? Memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ya, sehingga ini bagian daripada Islam. Barakallahu fikum. Dan sangat disalkan ya akhwan kita di fenomena fitnah yang menimpa salafiyin ahlu sunnah di Indonesia ini. Ya fitnah yang dikenal dengan fitnah mufarriqah yang dikobarkan oleh ya asatidah yang disebut sebagai asatidah jumhur itu apa mengikis atau seakan melupakan prinsip ini Ya, dengan mudahnya mereka tidak mengucapkan salam kepada saudaranya sama muslim. Ya. Padahal saudaranya itu sangat dia kenal. Ya. Bahkan sebelumnya saling ta'awun, saling ukhuwah antar mereka. Namun gara-gara fitnah mufarriqah ini tiba-tiba nggak mau salam. Terlebih lagi masih hidup di satu lingkungan, bahkan masih tetangganya. Ya, tidak mau salam. Ya dari saudara muslim. Maka ini sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Qayyim rahimah oleh An-Nawawi rahimahullah, jangan sampai ada dalam hatimu permusuhan itu, permusuhan itu dan yang misalnya yang menghalangi kamu, mencegah kamu dari mengucapkan salam karenanya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ada, hilangkan itu. Nah. Hilangkan permusuhan ya sehingga yang menyebabkan kamu terhalangi dari mengucapkan salam. Barakallahu fikum. Dan Nabi salatu wasallam di sini menyebutkan ucapan salam itu baik kepada orang yang dikenal maupun yang enggak dikenal. ini jangan kamu khususkan. Salam itu pada orang yang kamu kenal saja. Tapi ucapkan salam walaupun pada orang yang tidak kamu kenal. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Rajab, hadza afdal anwa'is salam. Dan ini merupakan bentuk penyebaran salam yang paling afdol. Ketika apa? Salam itu disebarkan baik kepada orang yang dikenal maupun yang nggak dikenal. Ini bentuk isya salam, penyebaran salam yang paling afdol. Ya. Kenapa? Wafil musnad an Ibnu Mas'ud marfu'an dalam musnad diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud secara marfu' yakni bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah as-salam bil ma'rifah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mengucapkan salam pada orang yang dikenal saja. Ya, ini berita ini mengandung celaan. Ya, berita ini mengandung celaan. Ini tercela perbuatan ini, yaitu mengucapkan salam hanya pada orang yang dikenal saja. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif, Kota Bandar Lampung yang mengikuti kajian ini dan juga semua yang lainnya yang juga turut mendengar kajian ini. Kemudian di sini tanbih penting yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, fa in qila al-lafdhu 'am fayadkhul al-kafir wal munafiq wal fasiq. Jika ada yang bertanya bahwa lafaz ini sifatnya umum, kepada orang yang kenal dan yang tidak kenal. Umum sifatnya. Sehingga masuk di situ orang kafir, orang munafik dan orang fasik. Ya, sehingga orang kafir pun kita salami. Orang munafik juga demikian, orang fasik juga demikian, orang yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita me melihat lafaz yang umum ini, nah bagaimana sekarang? Ujiba maka ini bisa dijawab pertanyaan atau iskal ini bisa dijawab bi annahu khussa bi adillatin ukhra bahwa itu dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain au anna nahya mutaakhir atau bisa pula dijawab larangan mengucapkan salam pada orang kafir munafik atau fasik itu datangnya terakhir ya setelah hadis ini yang mana hadis ini di awal-awal Islam Wa kana hadza aman li maslahati ta'lif. Sementara hadis ini memang dulunya umum. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan taklif. Ya. Agar menarik simpatik, ya. Taklif itu menarik simpatik orang-orang yang apa agar mau kepada Islam. Wa amma man syakka fihi fal asal al-baqa alal umum hatta al khusus. Adapun orang yang ragu apakah orang yang nggak kena, saya kenal ini muslim atau kafir. Ya, maka al asal al baqa al umum tetap pada umumnya yaitu sampaikan salam. Sampai pasti kamu tahu khusus bahwa itu memang kafir. Ya. Dan yang kafir itu biasanya memang ada ciri-ciri dohirnya ya, kawan. Tampak pada pakaiannya, ya, ada ciri khas tertentu. Namun demikian orang kafir itu memiliki ciri khas biasanya. Karena itu kita nggak boleh menyerupai mereka walaupun dalam ciri khas yang bersifat dohir ini. Kalau itu sudah merupakan ciri khas mereka, jangan ditiru. Nah, atau tampak dari e, perilakunya kadang. Ya, perilaku orang Muslim, kalau kita hidup di daerah Muslim, itu akan tahu kita. Nah, yang seperti ini perilakunya ini biasanya orang kafir yang seperti ini yang berbuat seperti ini barakallahu fikum <clears throat> kemudian satu hal penting yang perlu diingatkan pula bahwa jawaban Nabi alaihi salatu wasalam baik pada hadis Abu Musa yang pertama bahwa Islam yang paling sempurna dan terbaik itu adalah barang siapa yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Barang siapa yang kaum muslimin yang lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Dan dalam hadis ini Islam yang terbaik itu adalah memberi makan dan menebarkan atau mengucapkan salam pada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Ini maksudnya kata Ibnu Rajab, al-Islamu tam al-kamil. Islam yang lengkap dan sempurna. Wa hadhihi daraja fil Islam fadlun Tingkatan ini yang sempurna, paling lengkap, tingkatan ini dalam Islam adalah keutamaan. Walaisat wajibah, bukanlah kewajiban. Wa innama hiya ihsan. Itu sebagai bentuk kebaikan. Amma salamatul muslimin minal sehingga apa? Kedudukan sampai seseorang siap memberikan makan pada saudaranya, ya. Dan Eh, mengucapkan salam pada semua yang baik yang dia kenal maupun tidak dia, dia kenal ini kedudukan fadl keutamaan bukan wajibah. Adapun salamatul muslimin minal lisan wal yad fawajibatun idza kanat min ghairi haq. Adapun keselamatan kaum muslimin yang lainnya dari gangguan lisan dan tangan maka itu wajib kalau dari sesuatu yang bukan hak yakni dari kedzaliman. Jangan sampai Anda mengganggu saudara Anda karena mendoliminya. Maka dia harus selamat dari lisan dan tangan Anda, dari kedzaliman Anda. Ini wajib jika seperti ini. Fa'inkaanatis salama min haq kana aidan fadlan. Namun kalau keselamatan dari sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, ya. ini apa? Misalnya uh, Anda berbuat itu itu hak, tapi saudara Anda terganggu. Ya. Tentu hak ini tetap diamalkan. Namun kalau Anda bisa tetap menjalankan hak tersebut tanpa mengganggu saudara Anda, maka ini fadl, keutamaan. Ya. Maka itu adalah ke keutamaan. Nah, barakallahu fikum sehingga kebenaran tetap bisa dilaksanakan tanpa mengganggu saudara. Tapi jika tidak maka tetap tegakkan kebenaran itu. Nah, <clears throat> barakallahu fikum. Tapi kalau kezaliman maka saudara-saudara Anda kaum muslimin yang lainnya harus selamat dari kezaliman yang muncul dari lisan atau tangan Anda dan itu wajib harus mereka aman, tidak boleh terganggu dengan kezaliman Anda. Barakallahu fikum. Kemudian kata Ibn Rajab, waqad jama'a Allah Ta'ala bainal afdal bin nida wa tarkil adha atau bin nada wa tarkil adha fi wasfil muttaqin dan Allah telah memadukan sifat-sifat utama itu dalam bentuk nada yakni berbuat baik Watarkil adha dan meninggalkan gangguan, tidak mengganggu. Berbuat baik itu seperti di hadis ini, memberi makan, mengucapkan salam. Ini perbuatan baik. Tidak mengganggu seperti hadis sebelumnya. Kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Maka sifat ini yang afdol dalam bentuk memberikan manfaat, ya, kebaikan, dan tidak mengganggu, itu sudah Allah padukan dalam sifat-sifatnya fi wasfil muttaqin dalam sifatnya orang yang bertakwa dalam firman Allah taala alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ini ketika menyifati orang yang bertakwa apa saja sifat-sifatnya Allah sebutkan di sini di antaranya yaitu orang-orang yang yunfiquna fis sarai wad dharra orang-orang yang memberikan infak, ya, menyumbangkan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik dalam kondisi senang maupun terdesak. Hada nada, perbuatan baik. Ya. Wal kadzimin al dan orang bertakwa itu adalah orang yang menahan kemarahannya. Wal afina anin nas dan memaafkan orang lain. Ini tarkul ada, meninggalkan gangguan, tidak mengganggu Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Fahada ihsan wa fadl. Ini perbuatan ihsan dan keutamaan. Wahuwa badrun nada wahtimalul adha. Yaitu apa? Mencurahkan atau memberikan kebaikan dan menanggung gangguan. <clears throat> Wa jama'a fil hadis baina it'amit ta'am wa ifsasis salam. Dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memadukan, menyebutkan bersamaan antara apa? Memberi makan dan menebar salam. annahu bihi yajtami'ul ihsan. Bil qaul wal fi'il. Wahuwa akmalul ihsan. Karena dengan dua perbuatan ini terkumpul padanya ihsan dengan ucapan dan perbuatan. Wahuwa akmalul ihsan. Yang mana ihsan dalam ucapan dan perbuatannya. Jika digabungkan, maka ini adalah ihsan yang terbaik. Wa inna maka hadha khairul Islam. Dan kenapa Nabi menjadikan ini sebagai Islam yang terbaik? Ya. Ketika berbuat ihsan, berbuat baik pada orang lain dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Kenapa Rasul menjadikan ini sebagai Islam yang terbaik? Ba'dal ityan bi faraidil Islam wa setelah seseorang itu melakukan kewajiban Islam dan uh, rukun-rukunnya. Fama <clears throat> Ya ini apa maksudnya? It'amut ta'am yang itu ihsan dalam bentuk perbuatan dan ifsya'us salam menebarkan salam yang itu merupakan bentuk yang merupakan ihsan dalam bentuk ucapan ini bisa menjadi Islam terbaik setelah seseorang itu menunaikan rukun Islam dan kewajiban-kewajiban Islam. Ya. Faman ata bi faraidil Islam thumma irtaqa ila darajatil ihsan ila nas kana khairan mimman lam yartaqi ila hadhihi daraja wa afdal. Sehingga barang siapa yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban Islam, rukun-rukun Islam, kemudian dia naik ke tingkat ihsan kepada orang lain, maka Islamnya menjadi terbaik ya, dibandingkan orang yang hanya mendatangkan atau melakukan kewajiban Islam namun tidak naik ke tingkatan ini. Ya. Walaisal murad anna man iktasara ala hadhihi daraja fahuwa khair min ghairihi mutlaqan sehingga bukan maksudnya Nabi adalah bahwa barang siapa yang melakukan ini saja memberi makan dan menyebarkan salam ya kemudian serta merta dia menjadi orang yang terbaik dibandingkan muslim yang lainnya tidak demikian wala anna it'amat ta'am wa lainil kalam khairun min arkanil islam wa mabanihil khams bukan pula maksud nabi bahwa memberi makan dan berlembut ucapan memberi salam itu lebih baik dibandingkan rukun Islam. Ya, bukan demikian pula. Maksudnya, fa inna it'amut ta'am salam la yakunani minal Islam illa bin nisbah man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Hanyalah memberi makan dan mengucapkan salam itu ya, atau memberi makan dan mengucapkan salam itu tidaklah menjadi bagian Islam bahkan menjadi bagian yang terbaik dari keislaman kecuali bagi orang yang sudah menunaikan kewajiban rukun Islam dan kewajiban-kewajiban iman yaitu dia sudah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul hari akhir, takdir dan seterusnya. Jika dia telah terpenuhi ini semua, termasuk terpenuhi rukun-rukun Islam, maka it'amu ta'am dan afsus salam atau isya'us salam itu menjadi amaliyah yang terbaik bagi dia. Namun kalau orang memberi makan dan menebar salam, tapi dia tidak menunaikan rukun Islam, nggak sholat misalnya, maka walaupun dia sodakohnya banyak, memberi makan banyak orang, ya, satu desa dia masih makan semuanya. Maka ini dia tidak tidaklah dikatakan amaliyah dia merupakan Islam yang terbaik, tidak. Karena dia masih meninggalkan arkanul Islam. Sehingga kapan ini menjadi amal Islam yang terbaik bagi dia kalau dia sudah menunaikan arkanul Islam dan arkanul iman. Barakallahu fikum. Kemudian ayol ikhwah, terakhir pembahasan hadis ini adalah tanbih Yeah. Kan yang pertama <clears throat> bahwa alimah Muslim dalam Sahih Muslim meriwayatkan hadis dari jalur Amr ibn Haris dari Yazid bin Nabi Habib dengan sanat ini dengan sanat seperti hadis di bab kita ini yang sekarang it'amut ta'am dengan pertanyaan yang sama. Ayul islami khair. Namun dalam riwayat muslim tersebut, jawabannya, jawaban Nabi adalah seperti jawaban pada hadis Abi Musa. Artinya apa? Hadis sanad hadisnya seperti sanad yang ada di Bukhari ya, yaitu dari Yazid bin Habib dari Abdullah bin Amr ya, dari Abil Khair dari Abdullah bin Amr namun di Bukhari apa jawabannya it'amut ta'am wa takra'us salam dan seterusnya sementara di riwayat Muslim dengan sanad ini itu jawabannya adalah seperti jawaban pada hadis Abi Musa. Ya man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sehingga Ibnu Mandah mengklaim bahwa di sini ada itirab. Maka ini ditanbih oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Klaim itu tidak benar. Karena jawabannya adalah bahwa dua hadis ini sanatnya satu. Ya. Hanya saja hadis pertama sesuai atau mencocoki hadis Abi Musa Ya, sementara hadis yang kedua atau sanad yang kedua seperti yang disebutkan oleh Al-Bukhari di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan diwayat Al-Bukhari ini ada syahidnya yaitu hadis Abdullah bin Salam yang telah kita sebutkan di atas sehingga tidak ada itirab di sini. Tidak ada itirab. Kemudian tanbih yang kedua di sini terdapat suatu keunikan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan An-Nawawi rahimahullah yaitu bahwa sanad pada hadis ini ya itu semuanya misriun semuanya misriun nah sementara sanad pada hadis sebelumnya bab sebelumnya itu semuanya kufiyun dan sanad pada bab setelah ini itu nanti semuanya basriun. Sehingga nanti akan kita dapati di Sahih Bukhari ini tiga bab bab yang kita yang sekarang ini dan bab sebelumnya dan bab setelahnya. Bab pertama semuanya kufiyun. Bab kita yang sekarang ini semuanya misriun. Yani kufiyun maksudnya para para perawinya semuanya dari Kufah. Bab yang sekarang ini semua perawinya adalah misriun yakni semua perawinya dari Mesir. Bab setelahnya nanti, setelah bab ini, semuanya Basriun Yani para perawinya semuanya dari kota Basrah. Ini merupakan kata eh, Al-Hafidh Ibn Hajar minal lataif, sesuatu yang perlu jeli kita amati. Kata An-Nawawi wahada minan nafais al-gharibah. Dari diantara keistimewaan sanat yang apa namanya? eh, langka itu sehingga semuanya seragam ya kufi semuanya penduduk kufa ahli hadisnya seorang para muhadisin para perawinya semuanya Kufa, para perawinya semuanya Mesir para perawinya semuanya Basrah Taib, menutup pembahasan kita kali ini qala Nawawi rahimahullah fihi al-hathu ala makarimil akhlak wal jud dalam hadis ini faedah yang bisa kita petik adalah terdapat dorongan untuk memiliki akhlak yang mulia dan dorongan untuk bersikap jud, pemurah, dermawan. Ya. Yaitu memiliki kemauan untuk it'amut ta'am. Yang kedua, fihi hafdul janah lil muslimin wa tawadhu. Ya, merendahkan sayap kepada sama kaum muslimin, yakni sikap tawadhu kepada sama kaum muslimin. Jangan sombong. Ya, jangan segan mengucapkan salam hatta kepada yang tidak kita kenal. Demikian pula jangan segan memberi makan. Nah, terkhusus bagi mereka yang sangat membutuhkan. Waru'ya hurumatul mu'minin dan faedah ketiga adalah memperhatikan kehormatan kaum mukminin. Mereka terhormat ya sehingga uh, beri pada mereka manfaat. Jangan diganggu dengan lisan maupun tangan, tapi beri manfaat dalam bentuk perbuatan lisan dan perbuatan tangan. Nah, barakallahu fikum. Dan faedah yang terpenting adalah juga yang dengannya Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini adalah bahwa amal merupakan bagian dari Islam, dari bagian daripada iman. Karena Nabi ketika ditanya apa itu Islam, Nabi menyebutkan amal. Amalnya adalah tut ta'am wa taqra'us salam. Sehingga ini bantahan terhadap kaum murjiah yang menyatakan bahwa amal bukan bagian daripada iman. Maka ini terbantah ya salah satunya dengan hadis ini. Barakallahu fikum. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab berikutnya dan hadis yang berikutnya. Wassalamu'alaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi